Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله الشيخ يخاطب العلماء والأعوام nomor yang 24 Syekh beliau di sini berbicara kepada para ulama dan orang-orang awam. Artinya tidak ada bedanya apakah dia seorang yang alim atau orang yang awam sama di sini. Wa ma'na nakhahu fil 'amiyati ay istanjid bihi atau istanjada bihi adalah Makna nakha itu adalah istanjada minta pertolongan. Yuqalu liman yanfi anna du'a ana anna du'a as-salihin syirkun wa yaqul al-muradu bihi Dikatakan bagi orang yang meniadakan bahwa berdoa kepada orang-orang saleh itu adalah perbuatan syirik dan dia mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah tawassul menjadikan mereka sebagai wasilah antara dia dengan Allah. Yuqal lahu maka dikatakan kepada orang tersebut kalamu kahada huwa madhhabu ahli Abi Jahl wa Abi Lahab wa amsalihim. Bahwa perkataan kalian ya bahwa kami hanya menjadikan mereka sebagai wasilah itu sama dengan madhabnya Abu Jahal madhabnya Abu Lahab dan yang semisal dengan mereka. Li'annahum yaqulun karena mereka mengatakan la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yudabbir illa Allah. Mereka juga mengatakan tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rizki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Sebagaimana kalian katakan, ونحن نتخذ هذه الآلهة لتقربنا إلى الله زلفا dan kami menjadikan Tuhan-Tuhan ini agar mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kama qala Allah anhum sebagaimana Allah berfirman tentang mereka wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum mereka beribadah kepada selain Allah apa-apa yang yang tidak bisa memberikan bahaya dan tidak bisa memberikan manfaat. Wa dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna Allah. Mereka itu adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Berarti sama persis apa yang kalian katakan ya tentang para wali sama dengan yang dikatakan oleh kaum musyrikin dan itu sama-sama perbuatan syirik. al mushrikun al-awwalun yuriduna mimman ya'budunahum ma'allahi at-tawassut lahum faqat. Kau musyrikin pada zaman dahulu yang mereka inginkan ya dengan menyembah patung-patung tersebut adalah menjadikan patung-patung tersebut atau orang-orang soleh tersebut sebagai perantara. Hanya itu saja yang mereka inginkan. La yaqulun mereka tidak sama sekali mengatakan innahum yakhluqun. Mereka tidak mengatakan bahwa patung-patung itu yang menciptakan. Wa yarzuqun atau patung-patung itu yang memberi rezeki. Wa innamayaqulun tetapi yang mereka katakan haula'i syufa'auna syufa'un lana indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Itu yang mereka kata katakan. Yaqulun in hadza ta'zimun lillah dan mereka menganggap bahwa ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah. Berarti sama. Ya, apa yang kalian lakukan terhadap eh, orang-orang uh, saleh ya dengan mendatangi kuburan mereka meminta syafaat kepada mereka menjadikan mereka sebagai wasilah itu sama persis dengan yang dilakukan oleh kaum musyrikin fa idza ta'ammalta hadha ta'ammulan jayyidan Apabila engkau mau memperhatikan ini dengan sebenar-benarnya, wa 'arafta anna al-kuffara yashhaduna lillahi bi tauhidir rububiyyah dan engkau tahu bahwa orang-orang kafir ya orang-orang kafir pada zaman dahulu mereka menyaksikan rububiyah Allah wa huwa tafarruduhu bil khalqi war rizqi wat tadbir yaitu bahwasanya Allah Maha Esa di dalam penciptaan, di dalam memberi rizki dan di dalam mengatur alam semesta. Wahum Yunakhu yunakhuna Isa dan mereka minta tolong kepada Isa. Mereka bermunajat kepada Isa. Wal malaika kepada para malaikat. Wal awliya kepada para wali. Yaqsudun annahum yuqarribuhum ila Allah. Zulfa. Dan mereka maksudkan agar Isa ataupun malaikat ataupun para wali tersebut mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya wa yashfa'una lahum 'indahu dan mereka bisa memberikan syafaat di sisi Allah wa 'arafta ya apabila engkau telah mengetahui ini yang pertama wa 'arafta dan engkau juga mengetahui anna minal kuffari khususan an-nasara minhum ya engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir dan khususnya orang-orang Nasrani minhum man ya'budullaha al-laila wan nahar ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah siang dan malam wa yazhadu fid dunya mereka zuhud di dunia wa yatasaddaq bima dakhala alaihi minha dan mereka juga banyak bersedekah mu'tazilan fi sawma'atin 'anil nas mereka menyendiri di tempat-tempat ibadah mereka ya dari manusia manusia mereka menjauhi manusia dan menyendiri di tempat-tempat ibadah mereka wa huwa ma'ahada kafir aduun lillahi mukhalladun finnar nar Sekalipun demikian, orang-orang Nasrani ya, mereka memiliki kebaikan-kebaikan ini tetapi mereka kafir. Mereka musuh bagi Allah dan mereka kekal di neraka بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء karena sebab keyakinan mereka terhadap Isa dan keyakinan mereka terhadap yang lainnya dari para wali yad'uhu ya mereka menyerunya au yadhbahu lahu menyembelih untuknya au yanzuru lahu atau bernazar untuknya kalau kita tahu demikian ya kalau kita tahu dua perkara ini tabayyana laka kaifa sifatul islam alladhi da'a ilaihi nabiyyuka muhammadin sallallahu alaihi wasallam dari sini engkau tahu Islam seperti apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepadanya. Inilah Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل dan kau juga tahu ya bahwa ternyata banyak manusia yang jauh dari pemahaman seperti ini yang tidak faham tentang masalah tauhid yang agung ini. Wa tabayyana laka ma'na qawlihi bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada. Dan juga menjadi jelas bagimu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariba Islam dimulai dalam keadaan asing wa sayaudu ghariban kama bada dan akan kembali dalam keadaan asing pula sebagaimana awal permulaannya. Ya. Jadi kalau kita memahami ini dengan sebenarnya, ya, kita faham bahawa itulah agama Islam yang dibawa oleh Nabi, yaitu agama tauhid, tauhidul ulu, uluhiyah. Syekh Saleh Al-Fauzan beliau mengatakan, "Ar-ruhban al nasara yata'abbadun al-laila wan-nahara wa Para pendeta Nasrani mereka melakukan ibadah dalam tanda kutip, ya, siang malam. Ya pun mereka juga nangis. Mereka juga ada yang takut dengan neraka. Walakin yaqulun, tetapi mereka mengatakan Al-Masih ibn Allah. Isa itu anaknya Allah. Au innallaha al Masih ibn Maryam. Atau bahwasanya Allah adalah Al-Masih bin Maryam. au thalithu thalatha atau satu dari yang tiga wahum yabkun mereka nangis wa mereka melakukan ibadah wala yanfa'uhum hadha dan ini tidak bermanfaat untuk mereka li'annahum ma akhlasul ibadata lillah karena mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah famithluhum ubadu al-quburil yaum Maka seperti mereka pula para penyembah kubur pada zaman ini. Mereka sholat, mereka zakat, mereka haji, mereka puasa. Ya. Tetapi mereka menyeru para wali. Maka mereka tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat bagi mereka apa-apa yang mereka laku, lakukan. Ibadah-ibadah yang mereka lakukan tidak bermanfaat di sisi Allah Taala. Karena Allah berfirman, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عملك ولا تكونن من الخاسرين walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun seandainya mereka berbuat syirik lahabita anhum hapus seluruh amalannya ma kanu ya'malun apa yang mereka lakukan habis nasallallahu assalam wal afiyah kemudian beliau juga mengatakan al islamus sahih gharibul yaum ya Islam yang benar itu asing pada zaman ini Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Islam yang seperti ini ya itu asing pada zaman ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ammal Islamul mudda'a adapun Islam yang hanya pengakuan semata fal muslimuna yaziduna 'alal milyar kaum muslimin pada hari ini jumlahnya lebih dari satu miliar walakin al islam sahih gharib mereka banyak kaum muslimin banyak jumlahnya tetapi Islam yang benar itu menjadi asing bahkan bukan di kalangan orang-orang kafir, di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Islam yang benar menjadi asing. Orang yang iltizam dengan sunnah Rasulullah SAW menjadi asing. Ya, orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu menjadi asing. Dan al-ghurbah keterasingan ini ternyata bukan hanya pada orang-orang kafir justru di tengah kaum kaum muslimin itu sendiri ya Idlau kana hadzal milyar islamuhum sahihan lam yaqif amamahum ahadun minal alam seandainya kaum muslimin yang jumlahnya miliar ini Islam mereka itu menjadi Islam yang benar tidak ada yang berani berhadapan dengan Subhanallah. Seandainya kaum muslimin benar Islamnya, Islamnya sama dengan Islam para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, lam yaqif amamahum ahadun minal alam. Tidak ada yang berani berhadapan dengan mereka. Tidak ada yang berani berhadapan dengan mereka. Ya. Dan benar apa yang beliau kata katakan. Dan ini yang sangat ditakutkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Ketika kaum muslimin kembali kepada agama yang hak, kembali kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka sangat takut. Ya. Mereka sangat sangat takut. Makanya mereka terus berusaha Bagaimana supaya is, kaum muslim itu jauh dari Islam? Ya. Supaya kaum muslimin Islamnya itu yang biasalah, Islam. Ya. Islam biasa. Karena hilang dari mereka ghirahnya terhadap Islam. Ya. Ghirahnya terhadap Islam. Jadi benar apa yang beliau katakan. Idlau kana hadzal milyar islamuhum sahihan seandainya kaum muslimin yang jumlahnya semiliar ini islamuhum sahihan, Islam mereka itu benar, lam yaqif amamahum ahadun minal alam. Tidak ada yang berani hadapan dengan kaum muslimin. Sebagaimana zaman dahulu, dahulu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yushiku an tada'a al umam kama al akalatu ila qas'atiha hampir-hampir musuh itu bersekongkol untuk menghancurkan kalian kata Nabi Kama tada'al akalatu ila qas'atiha ya, sebagaimana orang yang siap menyantap makanannya. Kaum muslimin diibaratkan seperti makanan yang ada di nampan yang siap disantap. Maka para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, aw min qillatin nahnu yawma Wahai Rasulullah, apakah karena jumlah kita itu sedikit? Qala antum yawma idzin katsir. Kalian pada saat itu banyak jumlahnya. Walakinnakum ghutha' ka ghutha'is sayl. Tetapi kalian itu seperti bu buih. Buih yang dibawa oleh banjir. Buih tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sehingga kaum muslimin memang mayoritas. Tetapi karena mereka jauh dari Islam yang sungguhnya mereka tidak memiliki kekuatan. Karena kekuatan ini akan diberikan oleh Allah ketika mereka benar Islamnya. Benar tauhidnya. Kalau masih banyak berbuat syirik, bagaimana akan mendapatkan kekuatan dari Allah? Karena Allah sudah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kami pasti menolong siapa? kaum mukminin. Kaum mukminin bukan muslimin, kaum mukminin. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat. Orang yang beriman dan beramal saleh yastakhlifannahum fil ardi. Allah pasti akan menjadikan mereka pemimpin di muka bumi. Kama stakhlafa alladziina min qablihim sebagaimana mereka orang-orang dahulu menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya. Allah akan menetapkan agamanya, Allah akan menggantikan rasa takutnya dengan keamanan. Syaratnya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syaratnya mereka mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Makanya benar yang beliau katakan, seandainya kaum muslimin berada di atas Islam yang benar, lam yaqif amamahum ahadun minal alam tidak akan ada yang berani berhadapan dengan kaum kaum muslimin karena memang bukan jumlah yang yang menjadi pemenang bagi mereka yang menjadi sebab kemenangan tetapi kualitas agama mereka yang menjadi sebab kemenangan mereka mereka فاليهود الذين هم إخوان القردة والخنازير الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة الآن هم مسيطرون على بلاد الإسلام kaum Yahudi mereka adalah saudara kera-kera dan babi-babi mereka yang telah dihinakan oleh Allah dengan sehina-hinanya sekarang mereka menguasai negeri-negeri kaum muslimin Ya. Mereka menguasai negeri-negeri kaum muslimin padahal kaum muslimin banyak jumlahnya. Tapi justru mereka yang menguasai kaum kaum muslimin. Wal muslimun alladzina kanu ma'an nabi fi badrin kana adaduhum 300 wa bid'ah wa asyar. Kaum muslimin yang bersama Nabi pada saat perang Badar itu 300 sekian belas sekian Tiga ratus sekian sekian belas. Itu yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa madza sana'u? Apa yang mereka perbuat? fas bin binisbati al Yahli al-ardi kamhum? Para sahabat dibandingkan dengan penduduk bumi berapa persen jumlah mereka? Atau para sahabat dibandingkan dengan kaum muslimin pada zaman ini. Berapa persen jumlah mereka? Mereka hanya sedikit para sahabat Allah alaihim jami'an. Wa ma'a hadha hum fatahul amsar. Tetapi mereka berhasil menaklukkan berbagai negeri. Wa asqatu qisra wa qaisar. Mereka ber, berhasil menaklukkan kekuatannya Kisra dan Kaisar. Kisra itu Persia dan eh, Kaisar itu Rum. Dua kerajaan besar yang ada di muka bumi pada saat itu tunduk kepada para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Nah, makanya Yahudi itu paling takut kalau kaum muslimin kembali seperti para sah sahabat. Karena kalau kaum muslimin kembali kepada eh, seperti para sahabat, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kekuatan Rom tidak bisa menghentikan mereka. Kekuatan Persia tidak bisa menghentikan mereka. Ya. Makanya yang paling ditakutkan Yahudi itu kalau kaum muslimin kembali kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Karena pasti menang mereka. Karena pasti pasti menang. Adapun yang lain Yahudi tidak takut. Ya. Dengan yang lain Yahudi tidak takut. Tapi mereka takut kalau kaum muslimin kembali kepada pemahaman para sahabat. Karena kalau sudah <clears throat> kaum muslimin kembali kepada pemahaman para sahabat, mereka pasti akan kuat. Mereka pasti akan kuat. Tidak ada pemimpin saja mereka bisa bersatu. Ya, mereka bisa bersatu karena manhaj mereka yang menyatukan. Bukan hizbiyah yang menyatukan mereka. <clears throat> Wasatul alama Dan mereka berhasil menguasai dunia ini. Sepertiga dunia di tangan para sahabat dari Tuhan Allah alaihim jami'an. Dari timur ya, timur mulai dari Rusia sampai ke barat, sampai ke Spanyol, sampai ke Perancis. Kaum muslimin sudah pernah menaklukkannya pada zaman para sahabat, para tabi'in. Ya, sangat berjaya, berjaya. Nah, maka seandainya kaum muslimin mau seperti mereka, pasti mereka akan dimenangkan oleh Allah tabaraka wa taala. Pasti mereka akan jaya. Pasti mereka akan punya pemimpin yang baik. Ya. Pasti akan punya pemimpin yang baik. Karena cari pemimpin yang baik bukan dengan memilih pemimpin yang yang yang baik kita tidak tahu yang baik yang mana. Tapi kalau kita mem memperbaiki masyarakat menjadi baik, yang memimpin pasti akan orang yang baik. Ya. Li'annahum muslimun al-islam as-sahih. Karena mereka adalah kaum muslimin yang Islamnya itu benar. Ma huwa islamun iddi'aiyun. Bukan hanya mengaku-ngaku sebagai Islam saja. Muslim yang muwahid ya. Muslim yang berada di atas manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Subhanallah. Jadi ini perkataan yang sangat luar biasa yang boleh sampaikan bahawa demikianlah kenyataan kaum kaum muslimin. Rasulullah mengatakan khusa walakinnakum khusa antum yawma idzin Kalian memang banyak jumlahnya. walakinnakum ghutha tetapi kalian seperti buih ka ghutha'is sail kemudian Rasulullah SAW bersabda wala yanzi wala Allahu min qulubi aduwikum al-mahabata minkum dan Allah kalau keadaannya demikian Allah akan mencabut rasa takut musuh terhadap kalian Allah akan mencabut rasa takut dari hati-hati musuh kepada kalian. Artinya musuh tidak lagi takut kepada kaum muslimin. Karena Allah yang mencabutnya. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah akan mencampakkan pada hati-hati kalian al-wahnu. Qalu wamal wahnu ya Rasulullah? Apa wahan itu wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut cinta dunia dan benci kemati, kematian. Itu sebab sebabnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Idza tabaya'tum bil ayna, wa akhadhtum aznab al baqar wa radhitum bil zar'i wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sudah mulai jual beli dengan sistem 'ina, sistem riba, waraditum bizzara aw akhadtum adnab al kalian pegang buntut-buntut sapi waraditum bizzara kalian ridha dengan cocok tanam wa taraktumul kalian tinggalkan jihad sallallahu alaikum dhullan Allah akan menguasakan kepada kalian kehinaan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari diri kalian hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian kembali kepada agama kalian Sebagian orang salah memahami hadis ini yang diambil wa taraktumul jihad, kalian tidak mau jihad. Padahal itu salah satu sebabnya, tapi di belakang Nabi memberikan solusi hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengatakan, "Fallah Allah ya ikhwani." Maka wahai ikhwan sekalian, kata beliau, tamassaku bi asli dinikum. Berpegang teguhlah dengan agama kalian. Dengan kemurnian agama kalian. Wa awwalihi wa akhirihi, awal dan akhirnya. Wa ussihi wa ra'sihi, as uh, pokok ataupun raksunya, kepalanya. Jadi semuanya di dipegang berpeganglah dengan agama Islam awalihi wa akhirihi wa ussihi wa ra'sihi syahadatu an la ilaha illallah yaitu syahadat la ilaha illallah kita pegang syahadat la ilaha illallah arifu ma'naha ketahui oleh kalian maknanya Wa wa'hibbuha cintai kalimat la ilaha illallah wa'hibbu ahlaha cintai orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sesungguhnya. Ya. Waj'aluhum ikhwanakum. Jadikan mereka adalah saudara kalian. Walau kanu ba'idin, sekalipun mereka jauh. Ya. Sekalipun mereka jauh. Wakfuru bit tawaghit. Ingkari taghut. yaitu sesembahan selain Allah. Ya. Wa aduhum musuhi mereka. wa Wa'abghiduhum benci kepada mereka. Wa'abghidu man ahabbahum bencilah kepada orang yang mencintai mereka au jadil anhum atau bantah mereka. Atau bantah mereka. ولم yukafirhum au qala ma alayya minhum atau tidak mengkafirkan mereka au qala atau mengatakan ma alayya minhum aku tidak punya tanggung jawab atas mereka au qala ma kallafani Allah bihim atau mengatakan Allah tidak pernah membebani diriku atas permasalahan mereka Faqad kazzaba hadza 'ala Allah aftara. Maka orang seperti ini dia telah berdusta dan membuat kedustaan atas nama Allah tabaraka wa taala. Ya, jangan kemudian kita tidak mengkafirkan mereka atau mengatakan saya tidak punya tanggung jawab atas mereka atau mengatakan Allah tidak membebani mereka untuk saya mengurusi mereka. Maka orang seperti itu adalah orang yang berdusta atas nama Allah tabaraka wa taala. Jadi kata beliau, tamassaku bi asli dinikum. Berpegang teguhlah dengan asal agama kalian yaitu syahadat la ilaha illallah. Wa'rifu ma'naha, ketahui maknanya. Wahibbuha cintai kalimat tersebut, wahibbu ahlaha, cintai orang-orang yang istiqamah di atas kalimat tersebut. Waj'aluhum ikhwanakum, jadikan mereka itu saudara kalian walau kanu ba'idin sekalipun mereka jauh. Dan ini adalah bentuk pembelaan terhadap kalimat la ilaha illallah. Pembelaan yang sesungguhnya terhadap kalimat la ilaha illallah. Faqad kallafahu Allah taala bihim karena sungguh Allah tabaraka wa taala telah membebani dirinya atas mereka. waftarada alaihi al-kufra bihim Allah telah mewajibkan untuk kufur terhadap mereka wal bara'ah minhum dan berlepas diri dari mereka walau kanu ikhwanakum wa auladukum sekalipun mereka adalah saudara kalian dan anak-anak kalian tetap harus berlepas diri kalau itu adalah kaum kaum musyrikin fallah Allah ya ikhwani maka wahai ikhwan sekalian tamassaku bidzalik berpegang teguhlah dengan hal tersebut la'allakum talqauna rabbakum wa antum la tusyrikuna bihi syai'a mudah-mudahan engkau bertemu dengan Tuhanmu dan kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa apapun ya Allahumma tawaffana muslimin walhiqna bis salihin ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan muslim dan ikutkanlah kami bersama orang-orang yang sah yang saleh. ولنختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم dan kita tutup apa pembahasan ini kata beliau dengan menyebutkan satu ayat yang Allah jelaskan di dalam kitabnya yang ayat itu menjelaskan bahwasanya kekufuran kaum musyrikin pada zaman kita lebih besar dibandingkan dengan kekufuran kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan Kufru ahli zamanina, Syekh Fauzan mengatakan, kufru ahli zamanina a'zam min kufril musyrikin al-awwali. Kekufuran orang-orang pada zaman kita lebih besar dibandingkan dengan kekufuran kaum musyrikin yang terdahulu. A'zam min kufri Abi Jahl wa Abi Lahab. Bahkan lebih besar kekufurannya dibandingkan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Kenapa? Lianna al-musyrikin al-awwalina yusyrikuna fil rakhai wa yukhlisuna fi syiddah. Kaum musyrikin zaman dahulu mereka berbuat syirik fil rakha dalam keadaan senang. Wa yukhlisuna fi syiddah dan mereka ikhlas berdoa kepada Allah ketika mereka tertimpa kesulitan. Liannahum ya'lamun karena mereka faham annahu la yukhallis minasyiddati illallah karena tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kesulitan kecuali Allah kaum musyrikin zaman dahulu memahami seperti ini amma musyriku zamanina fahum fi syiddati akthar syirkan minhum fil raha adapun kaum musyrikin pada zaman kita ya perbuatan syirik mereka ketika dalam keadaan sempit lebih banyak dibandingkan perbuatan syirik kaum musyrikin zaman dahulu dalam keadaan sen senang. Dalam keadaan sempit berbuat syirik. Dalam keadaan terkena musibah, pengen menghilangkan musibah dengan berbuat syirik. Dengan motong ayam di laut, dengan menancapkan keris supaya tidak tsunami, atau supaya tidak dengan memberikan apa sesajian ke gunung biar tidak gempa dan lain sebagainya. Maka mereka berbuat syirik hatta dalam syiddah, dalam keadaan yang genting. Ya. Idza waqa'u fi syiddah yunaduna ma'budatihim. Kalau mereka uh, apa kalau mereka berada di dalam keadaan yang sempit, mereka memanggil sesembahan-sesembahannya. Kullun yunadi ma'budahu. Semuanya memanggil sesembahannya sendiri-sendiri liyukhallisahu minal gharaqi fil bahri agar bisa menyelamatkan mereka dari tenggelam di laut. Yukhallis min kada supaya bisa menyelamatkan dari musibah ini. Kullama zadal khatar zada syirku indahum. Setiap kali bertambah bahaya, setiap kali bertambah pula perbuatan syirik syiriknya. Fahum asyaddu minal musyrikin al-awwalin wal iyadu billah. Maka perbuatan syirik mereka lebih besar dibandingkan dengan perbuatan syirik orang-orang pada zaman dahulu. Qala Allah Ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau membawakan ayat wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyya falamma najjakum ila al barri a'radtum wa kana al insanu kafura. Wa idza massakumud durru fil bahri dan apabila kalian ditimpa bahaya di lautan Dalla man tad'una illa iyyah maka hilang sesembahan-sesembahan selain Allah dan kau hanya berdoa hanya kepada Allah. Ya. Tuhan-tuhan yang mereka sembah itu tidak lagi disebut. Hilang. Falamma najjakum ilal barri tapi ketika kalian kami selamatkan sampai ke daratan a'radtum kalian kembali berpaling wa kana insanu kafura. فقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ ولم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا به Allah tabaraka wa taala sebutkan bahwasanya orang-orang kafir apabila mereka tertimpa satu bahaya mereka tinggalkan tuan-tuan syekh-syekh yang mereka seru dari selain Allah Falam yadu ahadan minhum. Mereka sama sekali tidak menyeru sesembahan-sesembahan tersebut. Walam yastaghithu bihi, tidak minta tolong kepada mereka. Ya. Bal yukhlisuna lillahi wahdahu la syarikalah. Bahkan mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Itu musyrikin zaman dahulu. dahulu. Ya. Dalam ayat yang lain disebutkan wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Falamma najjahum Eh, wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum fil bar Dan apabila mereka naik perahu di lautan, da'u Allah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa hanya kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Ya, mereka berdoa kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya ketika mereka berada dalam keadaan sempit. Berada dalam musibah, naik perahu, perahunya diombang-ambingkan oleh om, ombak. Da'awullah mereka hanya berdoa kepada Allah. Mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tetapi ketika kami selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali berbuat si berbuat syirik ya mereka hanya ikhlas hanya memberikan ibadah eh, doa kepada Allah wa yastaghithuna bihi wahdah mereka hanya beristighatsah kepada Allah fa idza jaa ar-raha wa asyraku tapi ketika mereka senang mereka selamat kembali mereka berbuat syirik wa anta taral musyrikin min zamin ahli zamanina dan kau melihat kaum musyrikin pada zaman kita Wala'alla ba'duhum yadda'i annahu min ahli ilmi. Bahkan sebagian mereka mengaku sebagai ahli ilmu wa fihi zuhdun wa ijtihadun ibadah. Sebagian mereka memiliki kezuhudan, memiliki kesemangatan, memiliki ibadah idza massahu durru apabila mereka tertimpa musibah, tertimpa bahaya, qama yastaghithu bighairillah. Tapi mereka beristighadah kepada selain Allah. Ya, katanya ahlul ilmi, katanya ahlul ibadah. Tetapi ketika ditimpa kesulitan, bukan Allah yang disebut, tapi ma'ruf yang dipanggil. Ya ma'ruf Al-Karhi, ya. Ya Abdul Qadir Al-Jailani, wahai Habib fulan, tolong saya. Wahai wali fulan, tolong saya. Ya. Wa ajallu min haula atau yang lebih mulia dibandingkan dengan mereka yaitu sahabat Zaid bin Khattab. Mereka nyeru wahai Zaid bin Khattab tolong saya. Atau Az-Zubair bin Awam wahai Zubair bin Awam tolong saya. Atau bahkan ya Rasulullah tolong saya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah min al-khayri kull mughlaqi. Ya, dan seterusnya mereka menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Nabi. berdoa kepada kepada Nabi dan ini perbuatan syirik perbuatan syirik wa ajallu min haula mithlu Rasulillah dan yang lebih mulia lagi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fallahu almusta'an wa adamu min dhalika wa atam annahum yastaghithuna bit tawaghit wal kafara wal marada mithlu Shamsan wa Idris wa yuqal lahu al-Ashqar wa Yusuf wa amthalihim wallahu alam atau Yang lebih besar dari itu bukan orang-orang soleh yang mereka seru, ya, tetapi orang-orang yang tauhid, para tauhid yang diibadai dari selain Allah, orang-orang yang kufur, ya, seperti Syamsan nanti akan disebutkan di sini, Idris ataupun yang lainnya Al Ashqar atau Yusuf itu yang dipanggil sama saja hakikatnya, cuman beliau ingin menggambarkan ada orang-orang yang perbuatannya, persiriknya itulah lebih parah. Sama-sama berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi awalan wa akhiran wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau mengatakan ma'ruf, jadi yang di ketika mereka tertimpa hal yang sulit yang disuruh adalah ma'ruf ya ma'ruf wa huwa ma'ruf al-karhi min al-awliya al-ma'rufin fil Iraq terkenal disebut sebagai wali di Irak ya wa ya'buduhul quburiyun orang-orang ahli kubur biasanya menyembahnya wa Abdul Qadir Al-Jailani atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa huwa imam min a'immatil Hanabilah al-qudama dia adalah seorang imam di antara imam-imam madhab Hambali diseru Syiah Syekh Abdul Qadir ila hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ila hadrati siapa lagi dan seterusnya ya fahuwa imamun jalil ya beliau adalah seorang imam yang mulia walakin lamma mata i'taqadu annahu yanfa' wa yadur tapi ketika beliau meninggal orang-orang berkeyakinan bahwa sepeninggalnya dia bisa memberikan manfaat atau bahaya. Fabanau ala qabrihi sehingga kuburannya itu dibangun. Makanya Rasulullah melarang membangun kubu kuburan karena itu adalah wasilah perbuatan syirik. Fahuwa uh, والصوفية اتخذوه إماما للمتصوفة وأصحاب طريقة يسمونهم القادرية dan orang-orang sufiyah menjadikan beliau ini sebagai imam bagi tasawuf padahal tidak beliau bukan orang-orang bukan orang tasawuf tasawuf ya tapi orang-orang sufiyah karena mereka suka perkara-perkara yang khurafat ya Katanya Syekh Abdul Qadir Jalani memiliki kelebihan-kelebihan bahkan bisa mengatur alam semesta ini, ikut campur dalam pengaturan alam semesta ini. Ya. Dan akhirnya mereka membuat tarekat yang mereka namakan dengan tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah itu yang menurut mereka syekh mereka adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan begitu tarekat berbeda-beda. Namanya pun akhirnya berbeda-beda sesuai dengan siapa yang dianut. Tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadiliyah, Tijaniyah, Syahrawardiyah dan seterusnya Idriziyah di Kacangan ya Mbah, Mbah Kiai Idris ya beliau seorang kiai di sana kemudian ketika meninggal dianggap memiliki karomah Ketika hidup pun sudah dianggap memiliki karo karomah. Bahkan ada yang cerita sama saya langsung jen, apa kerandanya itu pengennya cepat ke kuburan. Sehingga orang pada kesulitan mikul kerandanya. Karena <laughs> lihat orang-orang khurafatnya orang-orang sufi sufiyah. Orang sufiyah itu sebagaimana yang tadi kita sebutkan, mereka menjadikan akal sebagai sendal tidak bisa berpikir dengan akal akalnya itu Makanya antum pasti akan dapat seperti orang-orang ya jemaat tabligh yang suka kepada khurafat. Ya, karena mereka ada sisi uh, tarikat tarikatnya. Ya. <laughs> Antum akan tertawa kalau dengar kisah-kisah mereka. Dengan dan mereka yakin itu terja, terjadi. Kata sebagiannya Syekh kami itu kalau mau wudhu gayungnya itu yang datang ke dia langsung. <laughs> ya. Gayungnya itu datang sendiri kemudian dia wudhu. Ya. Dan khurafat-khurafat yang lain. Ya. Nasallallahu assalam wal afiyah. Jadi mereka sebut dengan tarekat Qadiriyah. Terus bagaimana yang tadi sebut saya dulu Idrisiyah dan sekarang benar kuburannya pun dibangun kalau untuk masuk ke kacangan itu sebelah kiri itu ada kuburan Syekh Idris itu dibangun besar kuburannya. Ya. Dan mulai Pol datang ke situ, kereta kelinci datang ke situ, bis mulai datang ke situ. Tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat akan disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang meninggikan kuburan, membangun kubu, kuburan. Wa huwa bari'un minhum rahimahullah. Dan beliau berlepas diri, Syekh Abdul Qadir Jailani berlepas diri dari mereka. Wa huwa ma'rufun bis salahi wal istiqamati wal ilmi wat tuqa. Beliau adalah orang yang terkenal kesolehannya, keistiqomahannya, ilmunya dan ketakwaannya. Wa kana min akabir ashabi madhhab Imam Ahmad. Beliau adalah termasuk salah seorang tokoh dari madhab Imam Ahmad walau fi muallafat muallafah ma'rufah ismuhu al ghunya. Beliau memiliki satu tulisan yang terkenal yaitu al ghunya. Walaupun ada sedikit kesalahan yang uh, di kitab tersebut tapi biasa tapi intinya beliau adalah seorang yang tidak sebagaimana dikatakan oleh orang-orang sufi sufia. Wa Zaid bin Al-Khattab atau Zaid bin Khattab, sahabi jalil, wa huwa akhu Umar bin Khattab, saudara dari Umar bin Khattab. Qutila fil Yamamah wa qubira fiha wa kana alayhi qubbah. Ya. Jadi Zaid bin Khattab adalah saudara Umar bin Khattab, beliau terbunuh di Yamamah ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, dan beliau dikubur di sana dan akhirnya dibangun kubah, dibuat kubah di kuburan beliau. Dan orang-orang datang ke situ dan disembah. Falamma ja'a Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hadama hadhihi kubah, qubbah wa lam taqum ila al-an walhamdulillah wa lan taquma insyaallah. Dan ketika dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tersebar, maka kubah sahabat Zaid bin Al-Khattab ini di, dihancurkan ya atas perintah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bekerja sama dengan pemerintah pada saat itu. Dan alhamdulillah tidak ada lagi. Wa Zubair bin Awam. Kemudian Zubair bin Awam hawariyu Rasulillah. Wa haulail awliya wa sahabah ya'buduhumul quburiyun. Mereka itu para sahabat yang disembah oleh para ahli kubur. Walakinnahum lam yaktafu bi'ibadatihim Mereka tidak merasa cukup dengan mengibadai orang-orang soleh. Bal abadut tawagid. Bahkan mereka mengibadai para tawud. Wal kafarah wal maradah minas saharati wal kahana. Ya, para dukun, para tukang sihir. Al ibahiyin wal hululiyin. Orang-orang ibahi. Ya, yang mengatakan segalanya mubah. Wal hululiyin atau orang yang berkeyakinan wahdatul wujud. Yang disembah seperti Al-Hallaj Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Bukan Ibnul Arabi. Ibnu Arabi dia adalah seorang zindiq ya. Tokoh Sufia, tokoh wahdatul wujud yang dipenggal. Sedangkan Ibnul Arabi beliau adalah seorang ulama fikih Maliki. Jadi jangan keliru Ibnul Arabi dengan alif lam itu beliau seorang ahli sunnah wal jamaah, seorang imam dari madhab Maliki. Sedangkan Ibnu Arabi itu adalah tokoh wahdatil wujud. Alladzina yaqulun orang-orang yang mengatakan man tarakal awamir wan nawahi fahuwa muqarribun min Allah. Fahuwa muqarrabun min Allah. Orang-orang yang meninggalkan perintah dan larangan, maka dialah orang yang dekat dengan Allah. Makanya orang-orang Sufia demikian. Ketika sudah sampai pada derajat tertentu tidak sah, tidak salat. Walaysa bihajatin lil awamir wan nawahi. Kalau sudah sampai derajat itu tidak butuh perintah dan larangan. Wa innama hiya lil awami faqat. Karena perintah dan larangan itu untuk orang awam saja. Sedangkan kami itu sudah lain, ya. Amma huwa fawasala ila Allah. Adapun orang seperti ini dia telah sampai kepada Allah. Wala yahtaju ila syai. Tidak butuh apa-apa lagi. Wa Syamsan wa Idris wa Yusuf haula tawaghid. Mereka adalah para tauhid, ya, orang-orang yang mengajak manusia supaya diibadahi. Jadi dia mereka ini mengajak orang lain untuk beribadah kepada dirinya. Dan ini zaman sekarang pun banyak. Ya, orang-orang ya, yang mengklaim punya kelebihan dan mengajak orang untuk mendatangi dirinya, minta berkah dan lain sebagainya. Maka mereka adalah ta tauhid. Tiga orang ini tawagid kanu fir Riyadh qabla dhuhuri da'wati syekh. Tiga orang ini adalah para tauhid yang ada di riyad sebelum munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena sebelum dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab muncul, jazirah Arab itu seperti jahiliyah pada zaman dulu. Cuman bedanya yang di, yang disembah adalah orang-orang saleh. Kalau zaman dahulu patung Lata zamanat Hubal, kalau sekarang orang-orang saleh. Ya. فلما جاء الشيخ وقام بالجهاد في سبيل الله واستولى المسلمون على الرياض أزالوا هذه الوثنيات منها ومن غيرها والحمد لله. Jadi ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai dakwah dan beliau sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah, beliau berjihad dan kaum muslimin menguasai Riyadh, mereka berhasil hancurkan patung-patung tersebut. Wallahu alam bisawab. Jadi ini yang ditulis oleh uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang kalimat tauhid yang intinya bahwa uh, beliau ingin menekankan tentang pemahaman terhadap kalimat la ilaha illallah. Bahwa mengilmui la ilaha illallah adalah satu kewajiban. Ya, tidak boleh kita berhenti untuk mempelajarinya. Ya, dan dari sini kita faham betapa banyak kaum muslimin yang tidak memahami memahami kalimat la ilaha illallah berarti tugas kita untuk memahamkan mereka tugas kita untuk terus menyampaikan tidak boleh kita berhenti untuk menyampaikan tentang kalimat la ilaha illallah terus kita sampaikan ya dalam kesempatan yang antum yang punya kesempatan untuk memberikan apa ceramah di masjid-masjid untuk kaum muslimin. Terus sampaikan tentang tauhid. Sampaikan tentang tauhid sampai ajal menjemput kita. Sampaikan tentang tauhid jangan berhenti. Sebagaimana itu adalah dakwah para para anbiya. Dan tarkiz ya eh, apa memusatkan perhatian kita kepada tauhid. Fokus dalam dakwah tauhid tidak boleh berhenti. Harus terus kita sampaikan karena memang banyak kaum muslimin yang tidak memahami. Ya, dan itu yang akan bermanfaat untuk kaum muslimin. Itu yang akan bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, jangan lupa dalam semua pembahasan ketika kita membahas fikih, tetap kita bahas tauhid. Dalam membahas tafsir, kita tetap bahas masalah tauhid. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan di akhir kehidupan beli, beliau. Ketika beliau akan meninggal, beliau mengatakan la'an Allahul Yahud wa Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masa masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai mas, masjid. Ya. Dan demikian seluruh para anbiya wal mursalin. Maka kalau kita berjalan di atas manhaj dakwah seperti ini, insya Allah dakwah kita berhasil. Bukan harus banyak. Berhasil bagaimana? Lah itu ngikut sedikit. Bukan, bukan itu keberhasilan dakwah, bukan bukan banyak atau sedikit. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, satu orang beliau bisa merubah kaum muslimin. Ya, bisa merubah kaum muslimin bahkan bisa merubah dunia Islam sampai ke Indonesia sampai ke Indonesia karena ketika muncul dakwah beliau dan beliau mulai kuat kekuasaannya mulai meluas orang Inggris pun mulai bingung orang Inggris mulai bingung ini bagaimana ini orang Arab ini mulai muncul lagi ya pada saat itu yang ada adalah Daulah Utsmaniyah dan Saudi tidak masuk dalam Daulah Utsmaniyah. Makanya keliru kalau dikatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberontak kepada Daulah Utsmaniyah sama sekali tidak ada hubungan sama sekali. Saudi itu kabilah-kabilah pada saat itu. Tidak di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Nah, kebetulan Daulah Utsmaniyah yang mereka yang ada di dalamnya itu madhabnya Asy'ariyah. Makanya permusuhan kepada beliau itu kuat. Ya, akhirnya kerjasama dengan orang-orang Inggris dan mereka membuat tuduhan yang berupa Wahabi dan itu yang buat adalah penjajah Inggris. Kalau daerah barat Inggris yang yang punya peran besar. Kemudian daerah Asia sini orang-orang Belanda. Ya, dan sekuat apapun yang mereka lakukan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun tetap agama Islam itu akan maju dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu pasti akan terus berkembang tidak bisa di stop tidak akan bisa ada yang mampu untuk menghentikan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah karena dia adalah dakwah fit fitrah. Ya, dan pasti akan dimenangkan oleh Allah tabaraka wa taala. Syaratnya apa? Syaratnya apabila kita perhatian terhadap ilmu, amal dan dakwah. Ilmu, amal, dakwah. Terus. Itu yang kita perhatikan. Jangan berdakwah terus tanpa ilmu, bah bahaya. Sudah jadi ustaz terus tanpa il ilmu. Kalau sudah Kadung terkenal nggak mau belajar itu bisa membahayakan merusak aga, agama tapi terus ilmu amal dan dakwah insya Allah Allah tabaraka wa taala akan mengangkat ya kemuliaan kaum kaum muslimin ya wallahu alam bisawab mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari ada di sini eh, apa yang ditulis oleh Syekh Saleh Al Fauzan tapi tidak cukup kelihatannya waktunya. Tapi ini adalah inti risalah yang kita pelajari dari awal sampai terakhir yang semuanya ini berkaitan dengan tauhid ulu uluhiyah. Semuanya berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan uh, untuk lebih jelas antum bisa kembali atau baca kitab Kashfus Subuhat Kashfu Subuhat yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan juga atau syarah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin juga sangat bagus untuk kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan yang kaitannya dengan apa yang kita bahas yang bisa saya jawab, saya jawab insyaallah. ini alhamdulillah kita antum sekalian di Karanganyar man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Jadi membuat daurah seperti ini itu ternyata banyak yang tertarik. tidak tahu dengar dari siapa. suku Harjo minta minta seperti yang di Karanganyar <laughs> Kemudian ada beberapa tempat yang lain Cuman waktunya memang <laughs> Sidoarjo banyak di Ukhwah Jawa ada Ustaz Abu Samah nanti bisa. Ya. Karena memang sangat bermanfaat sekali. Ya, sangat sangat bermanfaat dan ada bekal yang kita bawa. Ketika selesai kajian, ada bekal yang kita bawa. Kita bawa. Fadal mungkin ada yang ditanyakan. baik kalau tidak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Kalau yang benar itu datang dari Allah, yang salah dari saya dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.